Ya, rekan dakta, kita akan lanjutkan kajian kita dengan Ustaz Farid Uqbah dan tadi sudah sampai pada eh, apa namanya muatan yang cukup menarik menjadi catatan terpenting bagi kita untuk mengoleksi eh, catatan-catatan eh, yang lahir dari apa namanya materi ilmiah malam ini. Baik Ustaz, kita lanjutkan materi ya. yang tadi terputus. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada bagian pertama kita menyampaikan tentang adanya manusia-manusia yang dalam hidupnya berlebihan sehingga itu kemudian menjadikan kekayaannya bukan di jalan Allah tetapi justru dalam rangka untuk menghambat apa yang diridai oleh Allah SWT dalam bentuk perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan atau penampilan-penampilan yang memang e, tidak dibenarkan menurut syariat. Itulah yang ditunjukkan oleh Korun dengan kekayaannya dan kesombongannya sehingga banyak orang yang kemudian terlena memandang itu sebagai suatu kenikmatan sehingga mereka berharap untuk dapat memperolehnya. Inilah contoh dari orang yang salah ketika selalu memandang ke atas. Padahal yang dipandang itu dalam posisi yang salah. Sementara ketika kita bersikap pada dunia ini selalu memandang kepada mereka yang berada di bawah kita, kita akan timbul rasa syukur itu. Hanya kemudian jangan sampai dengan pemandangan seperti itu kita menjadi orang yang acuh tak acuh dalam mencari dunia atau kemudian malas dalam mencari dunia atau kemudian berpangku tangan hanya mengharapkan uluran dan seterusnya jelas itulah sikap yang salah Nah, dalam sisi lain tadi berlebihan salah, kemudian kendor dan tidak kemudian berusaha pun salah. Sementara kita di dalam ajaran Islam diajarkan bagaimana dalam usaha kita semaksimal untuk melaksanakannya sehingga ketika kita meninggalkan buat keluarga kita sesuatu yang mencukupi bahkan lebih itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan apa ini eh, miskin dan minta eh, meminta-minta. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan peristiwa berikutnya pada Qarun pada saat orang membanggakan dengan kekayaannya dan berharap dengan kekayaan itu fakhasafna bihi wa bidaril ard famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون Sementara apa yang terjadi pada saat mereka begitu mengelulukan Fir'aun, eh, mengelulukan Qarun dengan kekayaannya itu dan mereka berharap untuk memperolehnya, Allah tunjukkan di hadapan mereka Qarun dengan kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah sehingga orang yang memandang mengatakan Ya Allah, dihancurkan dia, dapat ditenggelamkan dia dengan kekayaannya. Coba ruginya orang seperti itu. Dan gak ada orang pun yang dapat menolongnya. Sekalian, apa yang terjadi? Maka Allah menyebutkan, ternyata orang yang tadinya berharap untuk bisa memperoleh kekayaan seperti Karun, ternyata mereka kemudian menyatakan Allah mampu memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan sesungguhnya betapa ruginya kita kalau kita seperti Karun. Coba kalau tidak karena Allah, tidak karena kapan kemudian Allah bisa jadi kita akan hancurkan seperti Qarun. Kalau orang itu menjadi sadar, makanya belum tentu kekayaan itu menjadi sesuatu apa kenikmatan bagi orang itu bisa menjadi menjadi sesuatu yang apa merugikan bagi orang itu kalau kemudian didasarkan kepada kekafiran kalau didasarkan kepada ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi beliau mengatakan ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa li dzikrillah taala wa ma walahu wa aliman muta'allima wa muta'allima Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat semua yang ada di dalamnya kecuali yang digunakan untuk mengingat Allah. Jadi kalau Anda mempunyai dunia dan dunia itu tidak menjadikan Anda lebih dekat kepada Allah, maka itu menjadi balak buat Anda. Karena itu akan menjadi laknat buat Anda. Na'udzubillah dalik. Nah, begitu pula semua bentuk keadaan dunia yang harus diarahkan dalam rangka imam mencari ilmu wa imma menyampaikan ilmu, wa imma menggunakan dunia itu dalam rangka untuk menzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya sekalian uh, dunia ini memang sesuatu yang indah. Ya. Ya, penuh dengan apa uh, uh, warna-warni. warna-warni, ya. Dan setiap orang akan tertipu kalau kemudian tidak tahu hakikat daripada dunia itu. Makanya kemudian kalau kemudian ada orang yang berlebihan, biasanya akan ada kontra dan sikap itu maka orang yang meninggalkan berlebihan sehingga justru sebaliknya menjadikan dirinya miskin, papa, tidak mau apa sedikit pun dalam dalam apa ini penampilan yang yang apa meskipun layak pun tidak mau dia hmm. dia hanya menampilkan menampilkan yang penampilan yang apa yang sangat apa ini e, kotor mungkin penampilan yang lesu penampilan yang kusut ya dan itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak kalangan-kalangan sufi hmm. yang mereka itu uh, uh, mempunyai suatu sikap antitesa terhadap keadaan kehidupan yang bermewah-mewah itu hmm. sehingga mereka meninggalkan dunia sama sekali bahkan mereka ada yang tidak mau nikah bahkan mereka ada yang kemudian tidak mau pakaian kecuali pakaian-pakaian yang kotor dan kasar dan mereka kemudian meninggalkan dunia secara keseluruhan tentunya sikap ini tidak dibenarkan oleh syariat Allah karena memang kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW beliau juga makan kambing, iya. beliau juga makan kurma, beliau juga beliau menikah, menikah beliau juga menikmati sesuatu yang memang itu halal mm -hmm. dan itu dibenarkan. Dan begitu pula beliau memberikan peluang kepada para sahabat untuk menikmati kekayaan mereka. Tidak ada seorang pun yang dilarang untuk itu. Hanya kemudian mereka dilarang untuk berpelit, dilarang untuk kemudian apa ini e, menahan kekayaannya pada saat mereka harus menginfakkan dan seterusnya itu adalah merupakan bagian daripada pendidikan yang diajarkan kepada mereka di dalam menyikapi dunia ini. Makanya dalam kesempatan ini memang perlu diungkap tentang bagaimana tentang uh, apa kehidupan tasawuf yaitu mm, -hmm. karena tasawuf ini ada dua ada yeah. tasawuf yang sunni mm, -hmm. ada yang bidai itu pun istilah yang kadang-kadang kita sebutkan sebagai satu istilah yang keliru yeah. sebab kalau kita perlu mengenal tasawuf tasawuf ini dalam arti bahasa itu berasal dari suf mm. yang berarti uh, pakaian wool wool bukan wool sekarang kayak wool Australia atau yeah. wool yang bagus-bagus itu. Artinya pakaian yang memang khusus saat itu digunakan bagi mereka yang menunjukkan kemiskinan hmm. atau kefakiran. Nah, itu merupakan satu uh, pro, keadaan antitesa hmm. terhadap kehidupan masyarakat yang bermewah-mewah, yang bermewah dalam kekuasaannya, bermewah dalam kekayaannya dan seterusnya. Sehingga mereka ini membuat satu sikap Eh, penolakan terhadap kekayaan yang bermewah itu menjadi kehidupan yang sangat apa sederhana, sederhana. bahkan kemudian tidak jarang kehidupan yang sangat uh, apa ini miris gitu. Hmm. Nah, eh, kadang-kadang mereka menekankan pada rasa lapar, menekankan pada kehidupan yang dingin, hmm. kehidupan-kehidupan hmm. yang susah, kadang-kadang apa? Mereka dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Hmm. Nah, sikap seperti ini itu baru muncul abad kedua. Hmm. Makanya dalam satu diskusi di satu tempat di Jakarta yang jadi oleh profesor-profesor bidang tasawuf. Hmm. Saat itu saya menanyakan setelah mereka memaparkan panjang lebar begitu, hanya saya menanyakan Pak, saya tolong berikan jawaban yang tegas dan jelas bahwa eh, di mana letak tasawuf di Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Tolong sebutkan satu ayat atau satu hadis tentang tasawuf dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Akhirnya mereka nggak bisa jawab puter-puter aja. <laughs> Ya putar-putar ujung-ujungnya yang nggak ada jawabannya ya. ya, karena memang uh, tidak ada di Al-Quran istilah tasawuf itu mm -hmm. dan tidak ada dalam sunnah istilah tasawuf itu mm -hmm. karena tasawuf itu muncul baru abad kedua yeah. yang dijuluki uh, apa ini uh, kepada seorang yang bersikap uh, antitesa terhadap kemewahan tadi itu mm yang menambah Abu Hashim Al-Kufi ada menyebutkan juga Abdul Wahid bin Yazid seorang apa eh, tabi tabi'in murid daripada Hasan al-Basri dan itu timbulnya adanya di Irak bukan di Madinah. Hmm. hmm, hmm. Nah, kemudian ada juga orang-orang sufi yang menisbatkan tasawuf itu kepada ahli sufa. Hmm, hmm. Yang dimaksudkan adalah sahabat-sahabat Nabi miskin yang tinggal di belakang bagian daripada Masjid Nabawi. Yeah. Yang mereka itu datang dari berbagai daerah, jumlahnya 70 orang, hidup di belakang Masjid Nabawi itu dengan e, diberikan makan oleh para sahabat yang ada di sekitar Madinah. Nah mereka ini adalah kategori orang-orang miskin yang disebut dengan fukara. Hmm. Dan juga mereka ini disebut dengan ahli sufa. Kalau kemudian mereka itu dinisbatkan kepada sufi, maka ungkapannya bukan sufi tetapi hmm. sufi. Sufi. Jelas itu adalah hmm. sesuatu yang salah. Hmm. Makanya tidak bisa tasawuf dinisbatkan kepada mereka karena memang tidak ada kaitan antara istilah tasawuf dengan mereka itu. Hmm. Kadang-kadang tasawuf ini diartikan dengan pengaruh filsafat. Hmm. Mereka bilang namanya sufi ya ya, sufia ya. hmm. itu dalam arti uh, filsafat Yunani hmm. yang dimaksudkan dengan arti al-hikmah. Hmm. Makanya orang-orang sufi itu cenderung selalu berbicara tentang hikmah. al-hikmah atau hmm. hikmah itu. Dan itu jelas eh, nggak uh, ada kaitan sama sekali karena itu adalah pengaruh daripada filsafat Yunani yang tidak ada kaitan dengan uh, ajaran Islam. Hmm. Hanya kemudian uh, tasawuf ini yang paling tepat menurut para peneliti itu kemudian mengarah kepada satu bentuk penampilan hmm. yang dimana orang-orang sufi itu menunjukkan dirinya dengan pakaian yang dari wool, hmm. yang kasar, yang kemudian menunjukkan mereka ini orang-orang hidup sederhana dalam kemiskinan atau kefakiran, yang mereka itu suka kepada ke, apa ini, eh, sikap e, untuk lapar dan kemudian meninggalkan dunia sama sekali. Tentu sikap ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena memang tidak ada dasar yang diajarkan oleh para salafus saleh, hmm. tetapi apa yang terjadi dengan mereka adalah sikap zuhud, Ya, zuhud tentunya berbeda hmm. dengan kalangan sufi yang menekankan kepada kefakiran, kemiskinan dan sebagainya itu. Sebab zuhud itu tidak konotasinya dengan kemiskinan. Yeah. Sebab bisa jadi orang itu kaya, tetapi dia zahid, hmm. dia berzuhud. Nah, apa bentuknya? Artinya dia mempunyai kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak menguasai hatinya. Tetapi dia menguasai kekayaan itu. Manakala dia butuhkan, dia akan keluarkan di jalan Allah. Manakala dia perlu simpan, dia simpan. Sesuai dengan apa yang digunakan oleh syariat Allah. Nah, sikap orang yang zuhud seperti inilah yang digunakan oleh syariat. Makanya guru Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Waqi', dia mengarang dua juz kitab namanya apa ini Az-Zuhud yang di sana diterangkan bagaimana sikap para sahabat dan seterusnya itu adalah mempunyai sikap zuhud. Begitu pula yang diterangkan oleh Imam Hasan Basri ketika ditanya tentang bagaimana tentang para sahabat itu. Maka beliau menyebutkan enam sifat para sahabat disebutkan yang pertama adalah wazahidu fid dunya. Ya, makanya orang yang faqih, orang yang memahami arti agama ini sebagaimana para sahabat itu, dia akan mempunyai sikap yang zuhud terhadap dunia. Artinya dunia yang dimiliki untuk membangun akhiratnya. Dunia yang dimiliki bukan sebagai satu kebanggaan, tetapi sebagai amanat yang diberikan oleh Allah yang digunakan dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Kemudian sifat yang kedua adalah ar fil akhirat, Dia bersemangat untuk akhiratnya. Makanya semangat ibadah, semangat membantu orang, semangat berdakwah, semangat dalam kebaikan-kebaikan itu akan selalu muncul pada diri orang yang selalu rindu kepada akhiratnya itu. Kemudian yang ketiga adalah al basir ini orang yang selalu mendalami agamanya. Hmm. Dan kemudian keempat adalah mereka yang kemudian al apa ini eh, eh, eh al kemudian al-mudawimu al ibadah terapi selalu dalam beribadah kepada Allah dan kemudian mereka selalu menjaga diri daripada harta kaum muslimin untuk tidak memakan harta mereka dan kemudian mereka menjaga lisannya untuk tidak menyakiti kata-katanya dengan menjelek-jelekkan mereka itu. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa ada pada para sahabat itu sikap zuhud. Makanya Rasul mengatakan izhad fid dunya ya. Allah. Wazad fima inda nas yuhibbuka nas. Maka zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia, kamu cinta oleh Allah dan uh, zuhudlah kamu terhadap dunia, kamu akan cinta oleh Allah dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia, maka kamu akan cinta oleh manusia. Nah, dengan demikian bahwa yang ditekankan dalam Islam itu bisa kategorinya zuhud tetapi bukan tasawuf dan kita akan lebih jauh lagi nanti akan mendalami apa hakikat tasawuf yang sedang dipopulerkan oleh berbagai pihak itu Baik. yang hakikatnya sama sekali tidak ada pada masa pertama tapi justru muncul baru abad kedua kalau fikum. Ya. Ya, baik rekan dakta menarik dan semakin dalam saja kajian kita malam ini juga menyinggung tentang konteks tasawuf yang sekarang sedang berkembang di masyarakat dalam berbagai bingkai dan keadaan. Nah, kita ingin sedikit meluruskan tentang konsep-konsep yang seperti itu sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Anda jangan kemana-mana, tetap berada di dekat ya radio Anda untuk terus menyimak kajian ini setelah yang berikut ini. Baik, masih bersama saya Anwar Ansari Mahdum dari Giri Agus Salim 77 Bekasi Timur 107 FM. luruskan ya, teruslah semangat. Rekan data kita akan lanjutkan kajian kita bersama Ustadz Farid Uqbah dan sebelum kita berbincang-bincang langsung ya dan Anda bisa punya kesempatan menghubungi kami di 8816363 kita akan sedikit lagi melanjutkan materi ini setelah itu Anda bisa menghubungi kami. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu untuk lebih jelasnya tentang masalah tasawuf ini agar kita tidak terjerumus kepada yang salah. Eh, perlu disimak apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis tentang bagaimana proses perkembangan tasawuf ini yeah. dari awalnya yang sebatas zuhud, meningkatkan kesabaran, meningkatkan keikhlasan, kejujuran, yang itu adalah merupakan bagian daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi meskipun itu harusnya tidak digunakan istilah tasawuf karena ya. lebih tepat dalam Al-Qur'an itu disebutkan istilah tazkiyah. Tazkiyah. Tazkiyah, yang namanya tazkiyah nufus. Ya. Nah, itu yang digunakan oleh para ulama karena itu istilah Al-Qur'an. Hmm. Kenapa harus bergeser menjadi tasawuf? Karena itu sudah menjadi suatu reaksi di suatu masyarakat yang anti kepada kemewahan dan seterusnya tadi itu. Nah, di dalam upaya untuk proses yang pertama ini, memang manusia cenderung untuk dibawa kepada proses yang benar, membersihkan diri, berakhlak mulia, menjauhkan akhlak yang buruk, bersikap sabar, apa ini, kemudian zuhud dan taubat, meningkatkan taubat, kemudian ikhlas dan jujur seterusnya itu. Namun pada tahap-tahap berikutnya ini mengalami suatu permasalahan hmm. yang ini yang harus kita hindari. Nah, pada tahap yang kedua, mereka menekankan amal tetapi menjauhi ilmu. Hmm. Sejak saat itulah mulai terjadi pergeseran. Makanya jangan sampai kita itu beribadah tanpa ilmu. Karena itu awal daripada kerusakan. Hmm. Dan awal daripada penimpangan. Nah, pada tahap ketiga, mereka sudah mulai uh, menganggap bahwa dunia itu seperti kala jengking. Ya. Harta itu seperti kala jengking. Yang dapat apa? Menggigit orang gitu. Sehingga mereka lari sama sekali. Bahkan bagi mereka yang kemudian tidurnya tidak sampai kepada tidur miring itu hmm. berarti eh, tidurnya hebat. Jadi tidurnya terlentang <laughs> kayak orang mati gitu ya. Jadi uh, itu merupakan satu bentuk uh, apa ini kemuliaan buat mereka itu. Hmm. Jadi menjauh dunia sama sekali. Nah kemudian tahap yang keempat kata menjauhi mereka itu masuk kepada satu keyakinan atau kemudian eh, ibadah yang dasarnya apa hadisnya palsu. Hmm. Makanya di kegala mereka pertama sekali ada sesuatu itu. Umpamanya yang kita dengar dari banyak orang-orang sufi, iya. takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Padahal ini bukan hadis dari Nabi. jadi mm. Dan ini hadis palsu. Padahal itu ucapan Sa'ad bin Mu'ad. Mm. Bukan sesuatu yang harus dipegangi. Dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, bisa jadi orang kemudian melewati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita justru mengikuti akhlak Rasulullah udah berat. Bagaimana mengikuti akhlak Allah? Yeah. Makanya kita ini diajarkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi jangan kemudian lompat. Mm-hmm. Makanya orang sufi itu lompat ya, yeah. melewati masa Nabi, melewati contoh Nabi, melewati ajaran Nabi sehingga mereka katakan hadatannya qalbi an rabbi yang ngomong itu hatiku langsung ke Allah. Jadi maksudnya jalan tol. <laughs> Nah ini, ini tentunya itu jenar. Ya? Nah, ini, ini suatu penyimpangan yeah. nanti awalnya seperti itu. Jadi maksudnya mereka kepada apa hadis-hadis yang palsu. Kemudian yang kelima, mereka sudah masuk pada perasaan-perasaan. Jadi ada luapan-luapan hati, oleh mereka biasanya namanya pengalaman rohani. Iya. Nah itu diungkapkan dalam hati-hati mereka itu yang berbeda satu sama lain. Hmm. Dikoreksi-koreksi dalam hati itu berlebihan betul. Hmm. hmm, hmm. Sehingga akhirnya mereka masuklah apa yang namanya wangsit, hmm. hmm. yang namanya apa ini eh, mimpi-mimpi yang dijadikan ajaran buat mereka yeah. karena suara-suara hati tadi itu. Kemudian yang keenam meningkat lagi mereka sudah sampai pada tingkatan menggunakan musik, menggunakan laku-laku, hmm. menggunakan joget-joget atau menggunakan apa tarian-tarian, hmm. tepuk-tepuk tangan. Ah, udah meningkat lagi yeah, ini yeah. godaan setannya ini kan. <laughs> nah, ini sudah bentuknya sudah menyimpang. Hmm. Sebagaimana banyak sofi-sofi yang kita lihat mereka menggunakan tarian-tarian, hmm. nyanyian-nyanyian, laku dan seterusnya itu. Kemudian yang ketujuh, mereka meningkat lagi bahwa kita ini ilmu batin, nggak perlu ilmu yang dohir. Yeah. Orang yang menegakkan syariat, hmm. orang yang kemudian menjalankan sholat karena itu ilmu dohir semuanya itu, mm. ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu dohir semuanya itu. Sementara kita menekan ilmu batin, mm. coba itu kan, ini bagian daripada upaya untuk meruntuhkan syariat itu sendiri. Ketika sampai pada tingkatan itu, kemudian kenapa mereka mencampurkan antara kufur dan bid'ah. Mm. Subhanallah. Dengan itu akan melahirkan tarekat-tarekat yang sudah mengkultuskan kepada yang pencetus tarekat itu sendiri. Padahal yang membuat tarekat itu belum tentu masuk surga. <laughs> Sementara apa yang diciptakan itu tidak ada jaminan orang membaca itu akan dapat pahala. Sementara Al-Qur'annya ditinggalkan. Mm. Hadis Nabi diajar, ajaran Nabi yang diajarkan dalam bentuk doa-doanya ditinggalkan. Sehingga kemudian dipikirkan apa tarekat-tarekat itu. Hmm. Mereka mengatakan la ilaha illallah, meningkatlah menjadi Allah, mereka hmm. menjadi hu hu <laughs> Jadi itu dianggap sebagai satu yang paling tinggi. Iya. Kalau sampai hu hu tadi itu. Nah, ini bentuk bentuk daripada apa? penyimpangan. Kesembilan setelah itu layaklah mereka kepada hulul. Hmm. Hulul ini berarti Allah menyatu pada manusia. Iya. Manunggaling kau lagu Belum, belum itu yang oh, terakhir. Nah. Jadi Allah menyatu kepada manusia. Yeah. Nah, kalau kemudian yang manunggal engkau itu manusia menyatu kepada iya, Allah. Allah ya. namanya yeah. itihad. Itihad. Yeah. Nah, ini ada dua hal yang berbeda dan ini adalah kufur. Hmm. Makanya ini eh, kalau sampai orang pada tingkatan manunggal engkau seperti ini sudah berarti akidahnya orang itu rusak yeah. dan berarti orang itu sudah kemudian apa ini runtuh keyakinannya. Nah udah bilang balik. Makanya kita semuanya jangan sampai masuk kebelah tasawuf memang seperti itu hmm. malah kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian semuanya sudah jelas melalui hal-hal yang wajib kita jalankan yang sunnah kita upayakan untuk kita apa laksanakan dan kemudian yang yang apa yang haram kita tinggalkan yang syubhat pun demikian kita tinggalkan dengan demikian kita akan menjadikan bagaimana kehidupan ini yang mubah pun kita gunakan bagaimana untuk dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sehingga itu bernilai hmm. nah dengan demikian sekalian kita perlu dalam menyikapi dunia tidak berlebihan sehingga kita selalu lihat ke atas terus. Tapi lihatlah kondisi Anda kepada mereka yang berada di bawah Anda. Hmm. Anda akan bersyukur kepada Allah. Namun demikian pula, jangan kemudian menyikapi dunia seperti orang yang apa berpisah sama sekali, nggak mau sama sekali, hmm. meninggalkan sama sekali, bahkan menganggap dunia itu seperti kala jengking yang membahayakan seperti itu. Tetapi jadikanlah dunia ini untuk kita cari dalam rangka untuk bagaimana kita menggunakan dunia dalam rangka untuk menjadi ridha Allah Swt. Nah, dengan demikian sekalian kita menjadi orang yang selalu dalam posisi moderat, tidak dalam ekstrim yang tadi itu hmm. berlebihan, tidak juga dalam keadaan yang kendor yang kemudian meninggalkan sama sekali. Nah, inilah yang barangkali poin yang kita ingin capai dalam uh, poin uh, pembicaraan pada yang ke-88 ini barangkali nanti ada tanya jawab di dipersilakan. Baik, ya menarik. Rekan Dakta kita sudah dengar tadi ungkapan yang cukup panjang, tegas, dan cukup ilmiah. Kalau kita pahami memang banyak sekali di antara kita yang melakukan ekspresi ruhiah dengan berlebihan. Dan saya tidak berpanjang kalam, kita beri kesempatan Anda untuk bergabung di 8816363 Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Dengan siapa? Pak Jurto, Pak. Pak Jurto? Iya. Di mana? Di Lungit, Pak. Baik, silahkan, Pak. Assalamualaikum, Mas Tati. Waalaikumsalam, kata ya, Ini, Pak, saya mau tanya masalah tadi, yaitu pertama, masalah ilmu torekat itu, Pak, ya. Iya. Ilmu torekat kan ada yang torekat. anak Naksabandia, dan mungkin ada yang yang lain-lainnya. Hmm. Justru torekot ini kan ada silsilahnya, itu kan dari kanjeng Nabi gitu kan. Hmm. Kadang hmm. setiap Nabi Sulaiman itu diwajibkan baca torekot paling minimal 5 menit itu untuk menjalankan torekot. Itu bagi yang di pihak. Kalau nggak di pihak itu nggak boleh, Pak. Oh gitu. Itu gimana, Pak, yang pertama itu? Oh iya. Yeah. Terus yang kedua, Pak. Ini saya punya teman, yaitu dia melalui ritual itu seperti ilmu hikmah seperti itu yang hmm. saya tanyakan apakah ilmu hikmah bisa apa itu jika lo menyembuhkan orang itu hmm. misalnya surupan dengan pakai tangan di apa itu digerakkan ini sudah saya tanya sudah hilang gimana itu <laughs> yang kedua yang ketiga ini pak eh, teman saya bilang seperti ini seperti sedikit-sedikit itu Pak ya Pak. Dia kan puasa itu 40 hari. Setelah puasa itu dia menemukan suatu benda. Sehingga dengan keyakinan dia benda itu dimasukkan ke dalam air dengan disertai basmalah atau bacaan ayat yang lain. Sehingga ada orang yang apa itu minta pertolongan sama dia itu alhamdulillah dengan wasilah benda itu dan doa itu bisa sembuh Pak. Nah itu apakah itu bisa syirik atau gimana itu jadinya hmm. baik agak itu pak ya. terima kasih iya. baik terima kasih Pak Jurto ini ada tiga pertanyaan ya, ya. yang semuanya ini e, rasa-rasanya memang harus dijelaskan tuntas Iya baik ya berkaitan dengan yang pertama bahwa ilmu tarekat ini hmm. sebenarnya muncul setelah abad ketiga ya. Makanya tidak ada uh, tarekat di masa Nabi, di masa para sahabat. Bahkan kepalanya tarekat itu adalah tasawuf itu. Yeah. Itu pun baru muncul abad kedua. Jadi kalau dikatakan uh, tarekat itu mempunyai silsilah sampai Nabi, hmm. jelas itu tidak betul. Kalau kemudian kita ingin mengikuti Nabi, nggak ada harus tarekat itu dinamakan kepada pendirinya seperti itu hmm. naksabandia rifaia apa tijania dan seterusnya itu dan itu semua sudah merupakan satu karangan-karangan dari orang-orang yang membuat tarekat-tarekat seperti itu hmm. makanya kita sebaiknya menghindari semua itu kembalilah kepada Al-Quran dan di sana terdapat ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk kemudian kita meminta kepada Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan sekian banyak ayat-ayat yang menyangkut masalah apa ini eh, doa-doa dan zikir seperti itu. Begitu pula hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika ma sata'atu. A'udhu bi syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika ala yawabu bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan sekian banyak riwayat dari Nabi yang bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam kita berzikir kepada Allah. Hmm. Dan itulah yang kemudian dijamin oleh Rasulullah untuk kita mendapat ridha Allah SWT. Karena tidak ada jaminan untuk diterimanya amal kita kecuali kalau kita lakukan ikhlas karena Allah hmm. dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sebaiknya kita kepada sumber yang pertama, jangan kemudian kita mengambil kepada sumber-sumber yang mungkin sudah terdapat berbagai macam penambahan, pengurangan, dan bahkan mungkin pengotoran dan hmm. sebagainya seperti itu. Makanya Eh, hindari semua bentuk tarikat-tarikat seperti itu. Kembalilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu yang paling aman dan itu telah diterangkan oleh banyak dari keterangan-keterangan para ulama seperti umpamanya eh, azkar yom walailah, hmm. dikir malam siang dan malam oleh Ibnu Sunni. Kemudian kita banyak melihat umpamanya dikir yang diajarkan yang dikumpulkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyid. Begitu pula ulama-ulama yang lainnya yang cukup banyak mereka telah mengumpulkan kumpulan riwayat-riwayat dari Nabi yang bagaimana kita dapat menjalankannya di pagi pagi hari atau sore hari. Demikian pula yang ditulis oleh Dr. Said Al-Qahtani yang menulis kitab apa ini e, Al-Qur'an dan Sunnah dan itu semua dalam rangka untuk memulihkan kembali bentuk zikir yang dibenarkan dan ada dasar Al-Quran Sunnah bukan bentuknya tarekat-tarekat seperti itu. Hmm. Kemudian kedua ritual ilmu hikmah ini juga bagian daripada godaan setan yang memang tidak dibenarkan seseorang mengikuti jejak seperti itu hmm. dengan ritual-ritual harus mengembara ke sana kemari ke gunung ini <laughs> kemudian apa ini ke wilayah ini ketemu iya. tokoh ini dan lain sebagainya itu Jadi, semua adalah tidak benar. Hmm. Hikmah itu kalau di dalam Al-Quran itu hanya ada satu pengertian. Hmm. Kalau dia bergandengan dengan Al-Qur'an. Hmm. Namanya walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu wa dhalalun mubin. Jadi kalau ada al-hikmah bergandengan dengan Al-Kitab, maksudnya Al-Qur'an, maka al-hikmah itu berarti al-sunnah. Hmm. Begitu di antara pendapat Imam Syafi'i. Ya bahwa al-hikmah apabila eh, Al-Qur'an disebutkan berkandungan dengan Alkitab, maka Al-Hikmah berarti As-Sunnah. As Tetapi kalau kemudian Al-Hikmah itu berdiri sendiri, maka itu berarti Al-Quran dan Sunnah. Umumnya, hmm. umiyyat al-hikmata faqad utiya khairan kasira. Siapa diberikan hikmah, maka dia diberikan apa eh, apa ini eh, sesuatu yang apa kebaikan yang banyak. Hmm. Begitu pula ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu serukan ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah ini mengandung Al-Quran dan Sunnah. Makanya hikmah yang dimasukkan oleh mereka bukan hikmah yang seperti ini, mm -hmm. tapi hikmah menurut filsafat. Mm -hmm. Dan itu adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Makanya hal seperti ini hendaknya kita tinggalkan dan kembali kita kepada hikmah yang dimaksudkan oleh Al-Quran yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan hikmah dalam arti menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini adalah paling aman untuk kita jalankan dalam ibadah-ibadah kita dan jangan kita hanya mengikuti omongan-omongan orang seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah yang paling penting, bahwa ada orang kemudian puasa 40 hari, kemudian dapat benda, yeah. dan benda itu dimasukkan dalam air, kemudian bisa menyembuhkan orang. Ini syirik ini, Pak. Mm. Karena nantinya dia akan mengkultuskan benda itu. Meskipun sepertinya Anda melihat dia uh, dengan baca bismillah. Iya. Sebab bentuk puasa 40 hari itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada puasa 40 hari itu. Yang ada adalah puasa-puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan hmm. dan puasa-puasa yang diajarkan Rasulullah dalam bentuk yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dan bulan Hijriah, kemudian puasa Daud itu hmm. paling maksimal. Tidak ada puasa 40 hari itu. Kalau ada orang yang melakukan itu berarti dia dalam posisi yang salah dan dia harus cepat bertobat kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk perbuatan meskipun rasanya dia bisa menyembuhkan orang. Tetapi itu adalah godaan syaitan yang itu adalah merupakan satu bentuk yang terlarang dan karenanya kalau kita mau berobat ada dua jalan. Imma berobat secara medis ya berarti kita ke dokter dokter karena mereka belajar sekian iya. lama hmm. untuk mengobati fisik kita atau kita berobat secara non medis hmm. yaitu berarti cara tradisional dan itu pun seperti yang kalau Rasulullah dengan haba sauda hmm. umpamanya dengan cinta hitam hmm. atau dengan madu hmm. atau dengan bentuk-bentuk apa ini pekam eh, dan sebagainya itu adalah bentuk non apa ini eh, non medis yang kemudian bisa dikategorikan sebagai cara berobat. Hmm. Nah, ada pun yang ketiga kalau kemudian Eh, penyakit itu penyakit yang aneh dalam arti ada gangguan jin hmm. yang nggak perlu model puasa kayak gini-gini gunakanlah rukyah. Ya, dengan rukyah itu kita akan dapat menghindarkan semua bentuk daripada pengaruh-pengaruh setan yang itu bisa jadi dengan bentuk seher atau bentuk perdukunan atau bentuk gangguan-gangguan jin yang secara langsung mengganggu fisik kita, maka kita bisa usir itu dengan cara merukyah iya. Yeah. Bukan rukyah buatan manusia tapi apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan itu semua sudah contohkan oleh Rasulullah SAW. Ya baik rekan dakta masih terus uh, kita banyak waktu ya ini untuk ke depan dan anda silakan menghubungi kami di 8816363. Baik kita sebelum kita menerima penelpon yang berikutnya tadi di awal ada satu hal yang menarik dan saya ingin bertanya ini tentang uh, tasawuf sunni dan tasawuf Bid'ah. Mungkin bisa dijelaskan agar pendengar lebih memahami uh, konsep yang sebenarnya tentang dua hal tersebut. Uh, sebenarnya ungkapan tasawuf sunni itu karena memang sudah terlalu banyak digunakan oleh orang. Hmm. Padahal yang yang lebih tepat itu uh, kita menggunakan istilah tazkiyah, tazkiyah nufus. Hmm. Nah, kalaupun harus menggunakan istilah ini, hmm. istilah tasawuf sunni ini istilah seperti yang disebutkan Ibnu Jauzi dalam tahap pertama, yeah. yaitu upaya manusia muslim hmm. untuk selalu membersihkan diri dari semua pengaruh yang buruk dari tabiat yang buruk, dari perilaku yang buruk, dari akhlak yang buruk, dari segala macam bentuk yang dapat merusak tatanan pribadi hmm. dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimunculkan dalam diri orang itu satu sikap uh, zuhud terhadap dunia yang digunakan dunia yang di akhirat dan juga menumbuhkan dalam dirinya segala bentuk upaya untuk menangkis segala kerusakan-kerusakan yang bisa disebabkan karena sikap pelit, sikap tamak, hmm. sikap sombong, sikap cepat marah, itu semua diredam dengan istilah tasawuf sunni tadi itu. Tetapi ketika kemudian kita melihat apa tasawuf bid'i, hmm. berarti tasawuf ini sudah merupakan suatu proses perubahan hmm. di dalam keyakinan dan perilaku yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh agama-agama lain. Yeah. Nah itu bisa pengaruh agama Yahudi, bisa pengaruh agama Nasrani, bisa pengaruh agama Hindu dan seterusnya. Dan itu semua diadopsi dalam tasawuf tasawuf itu. Makanya kalau Anda membaca tentang penelitian para ulama atau para ahli tentang masalah tasawuf, itu akan Anda temukan betapa banyak adopsi mereka terhadap ajaran-ajaran yang bukan dari Islam, di antaranya umpamanya uh, apa ini uh, larangan untuk uh, tidak menikah mm -hmm. ya atau kemudian untuk amalan-amalan tertentu yang memang tidak ada dasar dalam Islam itu. Nah dengan demikian kita perlu untuk uh, menghindari berbagai macam tasawuf ini dan kalau perlu istilah tasawuf dihilangkan saja udah Baik. kita gunakan istilah Al-Qur'an yaitu dengan tasawuf nufus. Ya barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan dan sudah ada yang menghubungi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan uh, Andi Pondongu. Ungu. Silakan Mas Andi. Uh, Pak Ustaz, ya. saya menanyakan uh, eh, gini Ustaz, uh, ibu saya kan sudah meninggal. Itu ya. uh, rencana tiga tahun ke depan itu jasadnya mau dipindah gitu Ustaz. Sebabnya kenapa? Nah, saya uh, di antara sepuluh keluarga hanya satu saya aja yang menolak mentah-mentah perbuatan ya, itu. Kenapa? Uh, katanya uh, sesuai dengan uh, apa uh, amanah dari orang tua sebelum meninggal, pengennya disatukan dengan bapak saya yang telah tiada gitu. Di mana itu? Uh, di Madiun. Ustaz. Oh, Madiun. Mm -mm. Nah, saya bilang jangan begitu nanti uh, apa uh, kalau kita memindahkan nanti apabila tercerai berai apa uh, tulang-tulangnya itu sama saja kita menyiksa semasa beliau masih hidup gitu. Hmm. Kan saya baca dalam hadis ada Ustaz yang begitu yeah. Ustaz Jana. Iya. Yeah. Itu yang menentang habis-habisan itu saya. Lagi pula itu manfaatnya apa saya gitu. Hmm. Ada masalahnya enggak gitu. Hmm. Justru itu nanti malah menimbulkan keborosan. Hmm. Mana waktu kita juga terbuang banyak. Hmm. Terus ya banyaklah sesuatu mudarat itu yang saya sampaikan gitu. Tapi justru saya di semacam dicuekin gitu loh Ustaz yeah, sama baik. keluarga saya itu. Yeah. Nah itu yang saya tanyakan pada Ustaz, apakah hal itu berbau sirik? Apa itu hanya apa memang itu suatu amanah yang harus dijalankan? Mm -hmm. Terus yang kedua yang saya tanyakan itu begini Ustaz. Di tempat saya tuh ada Ustadz yang uh, <clears throat> menyembelih korban itu Ustadz ya. Itu dikalungin kembang-kembang gitu Ustaz ya. Yeah. Iya. Uh, yang saya tanyakan itu apakah syirik gitu Ustaz? Apa itu hanya berbau tradisional aja gitu? Hmm, baik. Oke. Okay. Siapanya? Tahu nggak apa kenapa dia pakai kemang-kemang? itu? enggak eh, jelas, cuman uh, saya, saya uh, waktu itu sempat saya bertanya-tanya, tapi saya mau menegur hmm. uh, dia tuh dipandang di sini sebagai ustadz gitu loh Ustaz. Hmm. Nanti nanti kalau saya negur dianggapnya ah, apa sih kan iya. gitu. baik. Iya, baik. Gitu Ustaz ya. Iya, Mas terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. E, menarik sekali ya, Mas Andi untuk ibu Anda memang e, kalau dia sudah berada di tempatnya, hmm. dia adalah merupakan seseorang yang punya kehormatan. Kehormatan itu harus dihormati. Yeah. Nah, itulah tempat tinggal ketika beliau wafat sudah dikuburkan di situ. Hmm. Itulah tempat terhormat yang harus dijaga. Hmm. Nah, ketika nanti kemudian harus apa, dibongkar atau kemudian dipindahkan, itu dalam istilah apa ini Islam namanya nabs. Jadi mengangkat jenazah dari eh, tempat eh, kuburannya itu, hmm. padahal tidak ada alasan untuk kemudian dia harus dipindahkan ke tempat itu. Hmm. Sementara Rasul mengatakan kasu ibamul mayyit kakasri fil indal hayy. Jadi memecahkan uh, tulang orang yang sudah meninggal itu sama seperti mematahkan pada saat dia hidup. Mm -hmm. Artinya sakit juga. Yeah. Kalau saja sakit kita dipatahkan, bagaimana ketika meninggal? Mm -hmm. Sama seperti itu. Meskipun terasa kita nggak mendengarkan ceritanya sakitnya yeah. itu, dia merasakan seperti itu kata Rasulullah. Makanya uh, anda telah benar menyikapi hmm. ibu anda itu untuk dipertahankan kehormatannya di tempat seperti itu. Saya pernah juga menanyakan kepada seorang ulama tentang masalah ini, dia katakan itu adalah kehormatan yang kemudian menjadi tempat terhormat bagi dia, maka jangan diganggu. Hmm. Istilahnya itu villa dia sudah, jangan diganggu. Yeah. Nah, makanya apalagi nggak ada alas yang yang yang yang, yang bisa diterima untuk itu. Cuma mau dikumpulkan sama keluarga sono. Hmm. Memang kumpul-kumpul lah hmm. <laughs> Tapi kalau alasannya wasiat sebagaimana Wasiat kalau kemudian wasiat itu tidak sesuai dengan syariat nggak boleh dijalankan. Yeah. Karena ini adalah sesuatu yang sudah apa ini menjadi ketentuan tidak perlu untuk dinabis untuk dibongkar lagi dan gak ada alasan nanti itu hmm. hanya cuma kumpul-kumpul saja maka hendaknya ditetapkan jadi pendapat anda sudah benar kalau seandainya mereka memaksa juga hmm. karena mereka sembilan anda satu maka anda catakan, nyatakan saya berlepas diri dari perilaku kalian semuanya dan kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Taala hmm. dan berarti dengan demikian tanggung jawab Anda sudah gugur hmm. karena telah menyampaikan kepada mereka. Iya. Nah, uh, Ustaz, ya. uh, Afan, sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, eh, ketika alasan-alasan yang lain seperti misalnya kita juga banyak menemukan satu kejadian ketika hmm. ada satu jalan baru ya, misalnya jalan tol dan sebagainya, ini juga pernah ada satu kejadian yang seperti itu kemudian melewati uh, makam atau kuburan. Nah, Eh, kuburan-kuburan itu dipindahkan ke tempat lain atas alasan yang seperti itu apa juga dibolehkan? Iya sebenarnya kalau memang apa ini eh, diharuskan harus hmm. dipindah maka memang harus dihormati hmm. posisi daripada si mayit itu. Hmm. Umpamanya kesalahan yang terjadi banyak di masjid-masjid yang dikuburkan banyak orang-orang meninggal itu. Iya. Maka masjid itu bukan tempat untuk kuburan. Betul sekian banyak masjid di tempat kita di sekitar hmm. kita itu di sana ditanam apa ini mayat-mayat di sampingnya kah di belakang kah atau di depan kah hmm. itu padahal bukan tempat untuk penguburan mayat hmm. maka para ulama menyebutkan apabila kuburan itu lebih awal dari masjidnya masjidnya harus dibongkar hmm. tidak boleh masjid ada di tempat itu karena masjid di tempat yang ada kuburannya seperti itu terlarang hmm. sehingga orang sholat seperti itu terlarang atau kemudian masjidnya duluan baru kemudian ada kuburannya maka kuburannya harus dipindahkan dengan tidak mengurangi kehormatan orang yang meninggal di kuburan itu mm. dan harus dijaga dirawat demikian rupa sehingga kemudian dipindahkan hmm. apa mayatnya ke tempat kuburan kaum muslimin. Nah dengan demikian sebenarnya kasihan juga yeah. kalau berada di tempat itu nggak ada yang memberikan salam, nggak hmm. ada yang doakan, Padahal di kuburan kaum muslimin setiap kali orang masuk muslim ke kuburan, dia mengucapkan assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin al muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al afiyah. Hmm. Kita doakan mereka itu. Tapi kalau sendiri-sendiri kayak gitu, siapa yang doakan? <laughs> ya, makanya jangan mengubur orang sembarangan. Iya. Maka kuburlah saudara kita, keluarga kita kaum muslimin, di kuburannya kaum muslimin, hmm. di tempat itulah kita akan dapat memperoleh doa dari orang banyak, kemudian salam dari orang banyak, dan itu semua adalah merupakan satu bentuk yang syariatkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian kelompok e, berargumentasi ketika saudara kita atau siapapun orangnya itu dikubur dekat kuburan, sementara masjid itu kan tempat orang berdoa. Nah atas alasan itu biasanya e, beberapa kelompok itu melakukan hal yang seperti itu biasanya itu alasan dibuat-buat saja. Hmm. Sebab uh, itu tidak bisa menjadikan alasan seperti itu. Yeah. Buktinya Rasulullah menguburkan istrinya, anak-anak ini, keluarganya, hmm. anak-anaknya, semua itu dikuburkan kuburan kaum muslimin. Hmm. Ya. Dan begitu pula para sahabat dikubur kaum muslimin. Hanya kemudian mungkin sebagian orang itu ketika berangkat ke Madinah melihat kuburan Nabi itu kan berada di posisi dalam masjid. Yeah. Padahal tidak seperti itu. Aslinya kuburan Nabi itu adanya di kamar beliau hmm. dan kamar beliau itu di luar masjid. Yeah. Tetapi karena kesalahan penguasa di masa apa ini di masa itu yaitu Abu Malik bin Marwan hmm. yang kemudian memasukkan kuburan. Eh, kuburan eh, kamar Nabi itu ke dalam masjid. Hmm. Sehingga kemudian Sa'id bin Musayyib saat itu memprotes keras. Sebagai ulama besar dia hmm. memprotes keras. Jangan kamu lakukan dengan memasukkan kuburan Nabi itu atau kamar Nabi itu ke dalam masjid. Hmm. Dan ini akan menjadi fitnah buat umat yang akan datang. Dan beliau menangis menyampaikan itu. Hmm. Tetapi rupanya tidak diindahkan oleh penguasa itu sehingga kesalahan itu diikuti oleh sekian banyak manusia dan dia akan menanggung jawab semua tanggung jawab dosa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Hmm. Makanya Rasulullah SAW sebelum wafat beliau menyerukan dengan suatu nasihat kepada kita La'an Allah Yahud wa Nasara ittakhadu kubura amyai masajid. Allah melaknat yang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah itu kemudian diikuti oleh orang kita yang melihat kenyataan sana. Mm -hmm. Tuh masjid Nabi ya, apa kuburan Nabi jadi masjid. Dalam masjid. Ah ya. itu karena kesalahan sang penguasa mm -hmm. tidak menjadikan alasan kita untuk mengikuti hal yang salah seperti itu. Maka kita kembalikan kepada ajaran Nabi yang mengajarkan setiap orang yang meninggal dari kaum muslimin hendaknya dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak di tempat-tempat yang salah seperti itu. Barakallahu Ya, kemudian pertanyaan yang kedua tentang menyembelih ya dan kambingnya itu dikalungi oleh bunga-bunga. Ya, uh, tentang menyembelih uh, korban yang dikalung bunga. Kita tidak tahu alasan apa dia menggunakan <laughs> bunga itu. Iya. Kalau alasannya cuman apa sekedar hiasan, barangkali nggak ada masalah. -hmm. Tapi kalau alasannya itu untuk kemudian uh, dengan satu keyakinan tertentu, umpamanya uh, supaya uh, si korban si kambing ini atau si uh, sapi itu tidak merasa sakit. Jadi berbunga-bunga. Karena bunga bunga <laughs> dia. Ah ini beda. Iya. Ya. Tapi kalau kemudian keyakinannya lebih daripada itu, maka dengan bunga ini maka nanti supaya arwah daripada si korban ini sampai kepada Nyiroro Kidul namanya. Nah itu adalah syirik iya. ya. Maka tergantung dengan apa niat orang melakukan seperti itu. Hmm. Jadi bisa menjadi bid'ah, bisa menjadi syirik hmm. ya dan bisa menjadi itu hanya sekedar hiasan saja tergantung kenapa hmm. orang seperti itu. Yang jelas perbuatan ini adalah tidak benar. Jadi kemudian menjadikan bunga dikalungkan Eh, bagi apa ini kambing, uh, eh, kambing ya. ataupun sapi yang akan disembelih jelas itu tidak betul barangkali itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang akan meresmikan apa ini hmm. perusahaan yeah. <laughs> atau menggunting pita yeah. nah, itu cocok masa dicocokkan sama kambing seperti itu kan nggak cocok juga <laughs> ya yeah. kalau gitu baik rekan dakta menarik sekali dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut kita sudah ada yang bergabung assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa Pak Kustoro. Iya. Di mana Pak Kus? Dari Jakarta Utara. Baik Pak Kus, tolong radionya dikecilkan. Sudah. Gitu. Hmm. Ini saya alhamdulillah mengikuti pembahasan dari Pak Ustadz dari yeah. awal yaitu masalah tarikat. Hmm. Kebetulan saya juga punya teman itu pernah panjang lebar mengungkapkan masalah tarekat. Hmm tapi begitu saya saya ikutin dan saya dengarkan dia gitu nah kebetulan kita pada saat kuliah di perguruan tinggi dakwah Islam juga dapat ilmu filsafat hmm. nah, kalau saya lihat gitu eh kalau saya dengar ternyata antara ilmu tarekat dengan filsafat itu ada kesamaan gitu hmm. yang pada akhirnya eh, ilmu tarekat itu kalau saya bilang mengawang-awang gitu, yeah. yang memang tidak ada tidak ada pondasinya dan tidak ada juntrungannya gitu. Hmm. Itu satu. Yang saya tanyakan, apa hubungan antara ilmu tarekat dengan ilmu filsafat? Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata ilmu tarekat itu menjurus kepada kayak ilmu kejawen gitu. Yeah. Nah, itu juga saya tanyakan apa hubungannya antara ilmu tarekat dengan kejawen serta filsafat. Hmm. Nah, itu mungkin Pak Ustadz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Kustoro di Jakarta Utara. Ini mempertanyakan tentang e, dua hal yang menjadi apa namanya kajian utama tasawuf ya, yaitu tarekat dan filsafat. Kemudian juga yang kedua tentang kaitannya tarekat filsafat dan kejawen. Ya. Nah, apa ini kolerasinya? Ya, kalau warakallahu Memang kalau kita lihat eh, perkembangan tasawuf itu sangat kuat sekali pengaruh filsafat itu setelah abad ketiga. Ya. Karena memang saat itu perkembangan Islam eh, menjadi ekspansi yang luar biasa, terpengaruh langsung dengan budaya Yunani, Romawi, yang di sana bersentuhan langsung dengan tasawuf apa dengan filsafat itu Makanya eh, yang berkembang dari tadi tasawuf ini lebih banyak dipengaruhi oleh tasawuf falsafi seperti itu. Hmm, hmm. Dan itu berarti akan mengadopsi semua bentuk pemikiran, keyakinan yang memang dipengaruhi oleh ilmu filsafat. Makanya muncullah kata-kata apa ini uh, sufia, hmm. sufia yang berada hikmah, yang itu diambil dari bahasa filsafat. Nah, kalau kemudian uh, kita lihat apa yang terjadi dengan keyakinan-keyakinan para apa, sufi itu dalam arti pengaruh filsafat itu maka kemudian mereka intinya bagaimana mereka mencapai Tuhan hmm. ya, filsafat itu akhirnya mencari Tuhan tetapi dengan menggunakan metode akal tetapi tasawuf ini ingin mencapai Tuhan dengan metode batin. Nah, sementara kita di dalam syariat Islam diajarkan mencapai Tuhan dengan metode syariat. Maka kemudian mereka ingin menggabungkan antara itu, maka digunakanlah istilah syariat, hakikat, rekat, ma'rifat. Kemudian apa ini e, ma'rifat dan hakikat. Mm. Nah, kalau sampai pada tingkatan seperti itu, berarti ini sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat itu. Inilah yang disebut dengan tasawuf falsafi. Mm. Dan ini semua terjadi terdapat banyak penyimpangan. Karenanya para peneliti baik dari kalangan muslim maupun orientalis itu mereka menguatkan betul pengaruh filsafat terhadap perkembangan tasawuf itu sendiri. Maka ujung-ujungnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Hallaj, oleh Ibn Arabi dalam Ihdatul Wujudnya. Kemudian dalam bentuk-bentuk yang kemudian semakin ke sini semakin tambah yang apanya jumlahnya begitu besar. Nah, karenanya kita contohkan umpamanya pada abad kelima Imam Ghazali rahimahullah. Hmm Imam Ghazali rahimahullah adalah seorang yang sangat ahli tentang filsafat. Bahkan beliau membantah filsafat itu dengan bukunya yang bernama Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Nah, karena filsafat itu lebih banyak mengandalkan kepada akal, maka terdapat kegersangan. Maka beliau ingin mencari suatu perjalanan baru hmm. dalam rangka untuk membangun batinnya. Akhirnya dia masuk ke kebatinan yang tadi disebut dengan kejauhan itu. Yeah. Kejauhan ini adalah satu bentuk keyakinan hakikatnya menekankan kepada kebatinan. Hmm. Maka bagi mereka yang namanya sholat adalah eling. Hmm. Eling itu adalah sholat. <laughs> Makanya nggak perlu sholat cukup eling-eling saja. Nah, itulah ajaran kebatinan seperti itu. Jadi itu sangat kuat hubungannya. Hmm. Nah pada saat Imam Ghazali masuk dalam kebatinan, ternyata apa yang dia dapatkan justru mau penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh sekali dari syariat Islam itu sendiri. Maka beliau menulis kitab namanya Fadaihul Batiniyah. Yeah. Kebanyakan kerancu apa kebejatan-kebejatan daripada kebatinan itu. Namun kemudian berikutnya dia masuk dalam tasawuf. Pada saat dia masuk dalam tasawuf, maka beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Hmm Nah, di dalam kitab Ihya Umuddin inilah ditemukan oleh para ulama berbagai macam bentuk kesalahan dan penyimpangan yang kemudian dikoreksi oleh sekian banyak ulama. Yeah. Di tangan saya ini ada buku koreksi para ulama terhadap Ihya Umudin yang mengandung berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan yang diantaranya oleh muridnya sendiri Imam At-Tartusi, hmm. kemudian Imam al mazuri Kemudian Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, yeah. ada beda. beda. Kalau Ibnu Arabi itu ahli tafsir. Kemudian Al-Qadhi كمان ابن الجوزي النواوي ابن تيمية الذهبي السبكي ابن كثير أبو العباس القباء المقبل أبو لطيف الحنبلي الألوسي ابن محمد القرطبي ابن قطان dan lain sebagainya dari ulama itu kemudian mereka membuat koreksi terhadap eh, Ihya uh, al-Muddin yang tulis hmm. oleh Imam Ghazali yang di waktu itu masih tenggelam di dalam tasawuf hmm. yang terdapat kesan-kesan seperti itu. Nah kemudian datang Ibnu Qudamah, seorang ulama berikutnya yang mengambil sisi positif dari Ihya Ulumuddin. Yeah. Maka beliau uh, apa ini meringkaskan dari Ibnu Jauzi yang menulis kitab Minhajul uh, al Qasidin Syarah abal Ikhtisar hmm. uh, Ihya Ulumuddin. Minhajul Minhajul Qasidin ditulis oleh Ibnu Jauzi. Kemudian karena terlalu panjang maka kemudian datanglah Ibnu Qudama meringkas lagi untuk lebih mudah buat masyarakat, yeah. maka ditulis Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi kalau Anda ingin masuk mengetahui lebih jauh tentang apa apa yang bisa diperoleh secara positif dari Helmuddin, nggak usah baca Helmuddinnya karena hmm. mengandung banyak kesalahan. Hmm. Tetapi cukup Anda baca Mukhtasar Minhajul Qasid yang ditulis oleh Ibnu Qudamah hmm. yang itu kemudian menyampaikan kepada kita poin-poin inti yang bagus dari kita Helmuddin hmm. tanpa kemudian terlibat kepada penyimpan penyimpanan yang sana. Hmm. Nah, tetapi terakhir setelah eh, eh, Imam Ghazali mendapatkan berbagai macam pengalaman sampai mengarang Ihlamuddin itu di akhir hayatnya beliau rupanya ingin merubah semua kesalahan itu. Yeah. Maka beliau menulis kitab Minhajul Abidin. Mm -hmm. Yang itu merupakan tulisan terakhir daripada beliau dan saya punya bukunya yang isinya tidak sampai penyimpangannya seperti kitab Ihlamuddin Yeah. Iya, yang ada di dalamnya mengandung kesalahan-kesalahan sufi yang justru ada penyimpangan di sana. Makanya dikoleksi oleh banyak para ulama tadi itu. Nah, dengan demikian maka uh, korelasi antara tasawuf dengan filsafat ini cukup kuat dan itu dikembangkan oleh orang Syiah. Hmm. Makanya Syiah di Indonesia mereka ingin masuk lewat tasawuf. Maka mereka menggunakan kajian-kajian tasawuf dalam rangka untuk mengembangkan Syiahnya itu. Sehingga tasawuf dengan Syiah ini merupakan dua mata rantai yang tidak terpecah, tidak terputus. Hmm. Makanya filsafat di kalangan mereka itu dihidupkan sedemikian rupa sehingga karenanya makanya yang dipengaruhi orang itu kepada akalnya, kemudian kepada perasaannya, dan kemudian mereka akan dijauhkan daripada syariat yang memang didasarkan kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah seperti itu untuk dapat kemudian membatalkan semua keyakinan yang salah itu. Warakafikum, makanya kita harus hati-hati terhadap semua bentuk apa apa filsafat yang telah terpengaruhkan di dalam apa ini tasawuf itu dan juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Sehingga demikian pula teologi. Kalau Anda belajar teologi itu adalah kajian tauhid melalui filsafat. Apa yang Anda dapatkan bukan tauhid, karena tauhid itu akan menghantarkan Anda kepada Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan yang kemudian itulah yang disepakati oleh para ulama. Sementara filsafat menghantarkan Anda hanya pada keraguan dan keraguan. Karena hakikat filsafat itu menekankan kepada Anda sesuatu keraguan untuk Anda mencari untuk sampai pada yakin. Tapi apakah Anda sampai kepada keyakinan itu yang perlu, dipertanyakan sementara kenyataannya para filsuf pun tidak sampai kepada keyakinan seperti itu. Maka keyakinan ada pada para nabi bukan ada pada para filsuf itu. Baik, ya. Mas Kustoro, Kustoro ya sudah terjawab dua pertanyaan langsung. Baik rekan rekan kita masih ada waktu dan satu kesempatan lagi kita terima untuk bergabung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan Anis, Pak. Di mana? Di Pondok Ungu. Silakan. Eh, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. ya Pak Anis. Ini, Pak, saya punya apa? Punya teman dua. Yang satu termasuk ibu saya, malahnya ibu saya itu pengikut tarekat Hmm. Uh, terus yang teman saya tuh orang ya istilahnya orang awam lah gitu. Tapi terdapat dua sisi Pak. Dua sisinya gini. Kalau kita dakwah dengan orang-orang yang istilahnya dalam kategori bodoh kan gampang diajari sholat ini hmm, itu iya. istilahnya ya. Iya. Tapi kalau untuk menyadarkan orang-orang yang sudah terjebak dalam aliran-aliran ya kayak tasawuf kayak apa ya, saya baca kitab-kitab yang ada di torekoh itu ya Allah iming-imingnya besar sekali katanya nanti kalau meninggal karena ada yang dibayar sama guru siapa itu kalau mau masuk ke jurang neraka itu udah dipanggil panggil ini ini murid saya itu itu iya. ada pak dalam kitab murokobah kalau nggak salah itu iya, iya. itu aja pak apakah itu menyadarkan orang-orang tasawuf itu ya memang ada sih satu dua yang sadar apakah memang sudah susah gitu loh Pak. Iya. Itu aja Pak sebelumnya ya, terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, Bu Anis bahwa uh, dua kenyataan yang dialami oleh ibunya dan oleh temannya ini. Sebab kalau orang sudah masuk tarekat itu dia akan dibaiat. Iya. Kalau udah dibaiat berarti dia akan terikat. Hmm. Kalau udah terikat dia harus mengikuti aturan harus baca ini sekian kali, ini sekian kali, kemudian harus melakukan suluk, harus melakukan macam-macam. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang kemudian muncul-munculnya adalah fanatisme. Mm -hmm. Pokoknya kalau nggak ikut tarekat ini sesat, kalau nggak ikut tarekat itu salah, mm -hmm. kalau tidak mengikuti apa ini guru ini nggak nyampe, dan kalau kemudian nanti apa ah, mati akan diselamatkan oleh guru itu. oh, gurunya aja belum itu selamat dulu. <laughs> ya, yeah. itu semua adalah merupakan pengakuan-pengakuan kosong yang hanya bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah SWT. Kemudian atas dasar izin Allah, Allah berikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Makanya tidak ada jalan untuk Anda selamat dalam menegakkan kebenaran ini kecuali melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Kalau Anda ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, insya Allah Anda selamat. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai satu batu ujian. Jadi katakan Hasan Basri banyak orang mengaku cinta kepada Muhammad, tapi mereka berguguran dengan tes oleh ayat ini. yaitu dalam surat Al-Imran ayat 31 Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dengan Anda mengikuti Nabi Muhammad, berarti Anda cinta kepada Allah. Tetapi kalau Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad, ikut tarekat-tarekat itu, berarti Anda akan jauh dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, karena Anda menganggap mereka lebih baik, atau mereka sebagai satu sarana atau wasilah yang telah padahal Nabi Muhammad telah menjelaskan semuanya, dan semuanya sudah sampai kepada kita. Sehingga nggak perlu orang-orang seperti itu kita langsung belajar kepada Muhammad SAW dan itu ada dalam riwayat Imam Bukhari, ada dalam riwayat Muslim hmm. dan jelas oleh para ulama Imam Syafi'i dan seterusnya dan itu sampai kepada kita semuanya dan sungguh pada zaman sekarang ini jauh lebih mudah daripada zaman-zaman terdahulu yeah. karena kita bisa mengakses kebenaran itu begitu mudah dan begitu cepat sehingga tidak perlu lagi harus melalui cara-cara yang tersembunyi cara-cara yang kemudian uh, mengikuti bentuk-bentuk yang sebenarnya semua itu lebih banyak kepada uh, upaya apa percobaan-percobaan dari mereka-mereka yang mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman sendiri cara seperti itu dan itu bukan merupakan jalan kebenaran. Allah katakan dari kemulah kumullah rabbukumul haq famada ba'dal haqqi illa dhalal. Semua yang benar itu berasal dari Allah SWT. Selama kita mengakui kebenaran berasal dari Allah disampaikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW dan itu yang harus kita pegang. Kalau tidak menjadi jalan itu pasti Anda dalam kesesatan. Nah, untuk yang dalik. Karenanya kalau kita sudah melihat bukan cuma bagian pada kelompok tarekat. Begitu pula aliran-aliran sesat yang lainnya. Kalau mereka sudah sampai pada tingkatan fanatik, maka sulit untuk menerima kebenaran. Apalagi kemudian mereka mempunyai jabatan atau kedudukan atau merasa sedikit punya ilmu, hmm. maka mempunyai sifat-sifat yang sombong. Kalau sudah sombong itu nak untuk bilang dalik yang kata Allah Sallam al berubah hak haq wa ghamtun nas. Kalau sudah orang sombong itu dia akan mudah menolak kebenaran dan akan mudah meremehkan orang. Selalu akan melihat orang itu ah paling apa sih dia, hmm. paling apa sih dia akan meremehkan orang lain dengan cara seperti itu. Nah, udah belum dari makanya apa yang harus kita lakukan, jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang awam, jangan menjadi orang yang ikut-ikutan, tetapi jadilah orang yang selalu berilmu atau bergantung kepada orang yang berilmu. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu hanya tiga, imma alimun rabbani seorang ulama, hmm yang bergantung kepada Allah mengikuti ajaran Rasulullah secara benar atau kemudian talibu ilmin ala sabil najah orang mencari ilmu dalam rangka mencari keselamatan dia bergantung dengan para ulama yang memang berjalan di atas garis yang benar itu kemudian yang ketiga adalah orang awam hamajun doa tabi'un likulli naik orang yang mengikuti orang awam itu mengikuti apa yang disuarakan orang yang paling besar suaranya yang paling besar suaranya itu diikutin Naudzubillah maka jangan menjadi orang yang awam yang mengikuti siapa yang suaranya keras, siapa yang suaranya menarik, ya, tetapi kemudian tidak didasarkan kepada kebenaran. Itu berarti akan menjadikan kita seperti bebek yang akan digiring kepada arah yang salah dan sementara kita tidak tahu. Makanya kita harus belajar terus dan belajar untuk mencari kebenaran seperti ini. Dan kemudian kita tinggalkan semua bentuk yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah kemudian dicontohkan oleh As-Salafus Saleh yang semuanya dalam bentuk-bentuk keyakinan, ilmu, amal saleh, dakwah, perjuangan yang semua dicontohkan oleh salafun saleh, dari ya Rasulullah, para sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in dan sampai ulama-ulama terpercaya sampai kepada masa kita. Semoga Allah Taala selalu memberikan kebenaran kepada kita. Allahumma arini haqqa haqqa wa zun tiba'a wa arinal batila batila wa sutinabah wa sallallahu ala Muhammad wa Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan dakta, alhamdulillah kita sudah akhiri kajian malam ini dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang.